Berkata Asyik Rabi Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba hudahu wa ba'du Kata beliau ليس الزهد في الدنيا بترك الحلال ولا بإضاعة المال ولكن بأن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك Kata beliau rahimahullah fitahullah ta'ala Bukanlah Yang namanya zuhud Di dunia ini Dengan meninggalkan Harta-harta yang halal Dengan menyia-nyiakan harta. Walakin biantakuna bima fi yadillahi awsaqu mimma fi yadik. Tetapi zuhud yang dimaksud adalah engkau lebih percaya lebih percaya apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sesuatu yang telah sesuatu yang telah ada di tanganmu. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan rezeki kepada makhluknya. Wa ma min dabatin illa 'ala Allah rizquha. Ya tidaklah ada yang melata di bumi ini kecuali Allah yang akan memberikan rezeki kepadanya. Wa ma bikum min ni'matin Allah. Tidaklah ada kenikmatan yang kalian dapatkan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zuhud adalah engkau lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sesuatu yang telah ada di tangannya. Bukan dengan meninggalkan halal, menyanyiakan harta sebagaimana orang-orang sufi ya. Ya, meninggalkan nikah, ya meninggalkan makan daging, ya tidak mau memakai pakaian-pakaian yang bagus, ya memakai pakaian-pakaian yang lusuh, yang tambalan, dengan alasan kami ini adalah seorang zuhud. Itu bukan zuhud yang ada dalam Islam. zuhud dari Fatih subuh kita sebutkan adalah karku mengalayan fa'fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud adalah engkau lebih percaya dengan jaminan Allah, dengan apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Engkau terus beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun masalah rizki Allah Subhanahu wa taala menanggung kita semua. Iya, ini akan ada ketika kuatnya keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih percaya dengan jaminan Allah dengan apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala Rizki akan Allah berikan ya dibandingkan apa yang ada di tangannya Rahimah rahiman rahimakumullah. Wal amrul wasatu daiman huwal matlub. Iya perkara yang pertengahan di antara ifrat dan tafriq di antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri iya itu senantiasa dituntut terus menerus termasuk dalam bab zuhud Sebagaimana masalah akidah sudah kita pelajari, ahlu sunnah wal jamaah adalah wasatun. Orang-orang yang adil. Iya, di antara kelompok-kelompok yang sesat. Contohnya misalnya, diterangkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah masalah pelaku maksiat. Iya. Orang-orang khawarij menyatakan pelaku dosa besar itu kafir dan nanti kekal di neraka. Orang-orang Mu'tazilah menyatakan pelaku dosa besar itu bukan muslim, bukan kafir, tetapi dia kekal di neraka nanti. Ini ekstrim. Iya, tapi juga ada ekstrim yang lain. Ekstrim kiri. Yang tafrid, Jabriyah menyatakan perbuatan-perbuatan maksiat apapun bentuknya yaitu tidak mempengaruhi iman. Perbuatan maksiat tidak mempengaruhi iman kata mereka. Iya, selama seorang sudah muslim sudah mengucapkan la ilaha illallah maka la tadurruhul maksiat. Perbuatan maksiat dia tidak mempengaruhi keimanannya. Ini ekstrim ini ekstrim. Maka ahlu sunnah wal jamaah wasatun. Orang-orang yang adil Ya, kita menyatakan aliman itu yazid wa yankus. Aliman itu bertambah dan berkurang. Yazidu lebih ta'ah, bertambah dengan ketaatan dan yankusu bil ma'siyah dan turun keimanan dengan perbuatan maksiat. Tapi kita tidak seperti khawarij yang menafikan iman dari pelaku maksiat. Kita katakan, iya, pelaku dosa besar itu adalah mukmin, masih beriman, tapi nakisul iman, kurang imannya, berkurang iman dengan sebab perbuatan maksiat dia. Atau dia mukmin, fasik, dia melakukan kefasikan. Ini khana billah rahiman rahimakumullah. Demikian ahlu sunnah. Demikian juga masalah zuhud. Iya, wasat adil senantiasa di atas nas syariat, bimbingan syariat itu adalah satu yang dituntut. Kenapa kata beliau? Karena faunasun fahimu anna zuhda huwa rafdu dunya itlaqan wa tarku kasbil halal wal luju ila tikaya wal ittikal ila ma fi aidin nas sebagian orang sufiyah dan yang semadzhab dengan mereka mereka memahami yang namanya zuhud itu adalah iya meninggalkan dunia sama sekali tidak mau usaha yang halal tidak mau mencari maisha. Tidak mau bekerja. Ya, wal luju ila wal Dia mereka lebih senang datang ke tempat-tempat mereka. Kalau saya lihat di kamus tikaya itu ya yakni tempat khusus berkumpulnya orang sufi ya. Kemudian al-tikal ila ma fi akhirnya mengharapkan belas kasihan dari milik-milik orang yang ada di tangan mereka. Iya, dengan alasan kami zuhud. Kami tidak bekerja. Iya, kami tidak mau mencari dunia. Kemudian akhirnya mengharapkan belas kasihan orang. Mengharapkan pemberian orang. Ini salah. Sebaliknya, yang lainnya yang salah juga kata beliau rahimahullahu taala wahada ah, sebelumnya wahada syai'un majmu. وقبيح وليس من الزهد شيء شيء perbuatan orang sufiah tadi ya yang tidak mau bekerja tidak mau mencari yang halal tidak mau mencari maisha tetap tinggal di tempat tidak mau bekerja mengharapkan belas kasihan orang lain pemberian orang ini sesuatu yang tercela iya sesuatu yang jelek ini bukan zuhud sama sekali Islam itu mengajarkan iffah. Islam mengajarkan ya untuk kita menjaga kehormatan kita. Qala kata beliau rahimahullah taala wa unasun. Tapi ada kelompok yang kedua. Aqbalu ala dunya. Mereka condong kepada dunia. Menghadapkan diri mereka hanya kepada dunia. Wa galau fiha. Ia bulu berlebihan dalam mencari dunia wa asaruha 'alal akhirah sehingga mereka pun lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Iya. Dengan sebab dengan alasan cari maisha meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Sebagian meninggalkan sholat, sebagian meninggalkan sholat berjamaah, sebagian malas untuk talabul ilmi, sebagian bahkan yang wajib di rumahnya mentarbiah anak-anaknya, memperhatikan mengawasi anak istrinya, terlalaikan dengan alasan tugas saya mencari dunia, mencari manusia. Asaru ad-dunya lal akhirah. Pada tadi kita pagi kita baca tadi subuh, seorang demikian yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat itu dua kemungkinan. Iya, Imma karena fasadul iman atau karena sebab fasadul akal. Qanabillah rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap yang sebaiknya? Kata Syarabi hafizahullah ta'ala wal mu'minu yaj'alul akhirata matiyatahu misla dabah yarkabuha na'li sifat yang adil sifat seorang mukmin dalam dunia ini terhadap dunia ini kata beliau seorang mukmin itu menjadikan dunia sebagai kendaraannya seperti dabah kendaraan tunggangan yang dia gunakan untuk sampai ke suatu tempat. Wana'al suatu seperti sendal yang digunakan sebagai alas kakinya untuk berjalan. Iya agar bisa sampai suatu tempat. Dunia dia manfaatkan iya untuk bisa menyampaikan dirinya ke dalam ke negeri akhirat. Bisa selamat ke negeri akhirat, bisa mendapatkan apa yang dia impikan di negeri akhirat. Sebagaimana seorang yang menjadikan kendaraannya untuk sampai ke negeri ke tempat yang dia tuju. Sendal yang dia pakai untuk menyampaikannya ke tempat yang dia tuju. Yani qad syara bi hafizahullah taala yastakhdimuha wa yusakhiruha fi mardatillah wa fi ma yuslihu hayatahu wa yuslihu al-akharin yang dia gunakan dunia yang dia dapatkan itu untuk perkara-perkara yang Allah ridhoi. Dia gunakan, dia manfaatkan harta dunia yang dia miliki ia untuk memperbaiki kehidupannya dan kehidupan orang lain. Qul billah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Demikianlah keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau memiliki harta yang banyak. Dan ketika Rasul SAW butuh untuk berangkat ke Tabuk, berangkat berjihad, maka beliau radhiyallahu anhu kerahkan hartanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai ketika, ketika berinfak, menginfakkan setengah hartanya. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menginfakkan seluruh hartanya. Demikianlah para sahabat Rasul sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan harta dunia semata-mata sebagai kendaraan untuk mendapatkan akhirat. Qala Syarabi hafizahullahu taala wa yajibu an ya'rifa al-insan كما lana hadi لنا wa bayyana halaha wa waqi'aha Kata beliau, seorang insan itu harus tahu. Benar-benar memahami, mengetahui. Apa itu dunia? Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quranul Karim tentang dunia. Sebagaimana Allah telah jelaskan kepada kita tentang keadaan dunia. Bagaimana wakilnya kenyataan dunia ini? Ini hiya illa mata'. Allah menyatakan dunia ini hanyalah perhiasan. Wa annaha lahun wa'bun wa la'ibun. Dunia itu hanyalah tempat main-main. Fala budda an yudrika hadha. Harus seorang muslim itu ia mengetahui tentang masalah keadaan dunia ini sebenarnya. Kenapa kata beliau? Ila adraka istata'a in hasala 'ala syai' min dunya an yusakhirahu fi mardatillah wa ta'atihi wa yastakhlimahu wa yastakbidahu. Kalau dia benar-benar tahu hakikat dunia, iya, maka dia akan mendapatkan ketika dia mendapatkan dunia dia akan bisa berusaha untuk menggunakan dunia ini untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk perkara-perkara Allah ridhai, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khodibillah rahiman wa rahimakumullah di antara yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang tidak kita bacakan tadi subuh beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasul sallallahu Alaihi Wasallam <coughs> Rasul sallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan tentang dunia. Kata beliau, "Mad dunya fil akhirah. Tidaklah ada perbandingan dunia dengan akhirat illa kecuali kama yudkhilu ahadukum isbi'ahu fil yam kecuali seperti permisalan seorang yang memasukkan telunjuknya ke laut ia datang ke lautan Kemudian dia masukkan telunjuknya ke air laut. Kemudian diangkat lagi. Fal dur bima tarji. Iya, masukkan ke laut, diangkat lagi. Kata beliau kata Rasulullah SAW, lihat, lihat seberapa banyak air yang menetes kembali ke ke bawah. Itulah perbandingan dunia dibandingkan lautan tadi, mana akhirat. Seperti tetesan yang kembali dibandingkan lautan yang yang ada kecilnya dunia. Iya, demikian nilai dunia. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunia." Ada aku apa ada apa aku dengan dunia? Innama ana karokibin. Boleh jelaskan bagaimana keadaan Rasulullah SAW di dunia ini. Aku ini kata Rasulullah SAW. Permisaliku dengan di dunia, di dunia ini. Seperti seorang yang sedang berkendaraan. Qala fi sajaratin. Kemudian qala yakil, yakni tidur siang. Saat berkendaraan naik naik kendaraan naik apa namanya hewan tunggangan kemudian istirahat di bawah pohon. Qala fi sajtah sajaratin dia kemudian beristirahat di naungan pohon. Thumma watarokaha. Kemudian setelah itu dia pun bangkit meninggalkan pohon tersebut. Dunia seperti pohon yang dijadikan sebagai tempat berteduh. Bukan tempat untuk selamanya di sana. Dunia hanyalah tempat persinggahan untuk kita sampai ke akhirat. Ia mendapatkan balasan apa yang kita lakukan selama di dunia ini rahimakumullah. Namun sayangnya ternyata malah banyak orang menjadi hamba dunia. Kata Syarabi hafizahullah taala wa ba'dun nas tasta'biduhum ad-dunya. Sebagian orang kata Syarabi hafizahullah taala telah diperbudak oleh dunia. fayakununa 'abdan laha sehingga dia menjadi hamba dunia. Asyik Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam kitab tauhid membuat satu bab. Di antara bab yang disebutkan adalah adalah bab iya minasyirki Termasuk perbuatan syirik adalah ala amal li ajli dunia. Seorang yang beramal semata-mata untuk mendapatkan dunia. Termasuk perbuatan syirik adalah seorang yang melakukan amal-amal soleh semata-mata diniatkan untuk mendapat dunia. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahimahullah taala membawa beberapa ayat dan di antara hadis yang kita baca. Hadis yang sebutkan Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala tentang keadaan hamba dunia. Kata beliau, Rasul Shallallahu Alaihi menyatakan, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah, تعيسى takas, وإذا shika falan takash Kata beliau, celaka hamba dinar. Telah celaka hamba dirham. Telah celaka hamba khomisah dan khamilah ini sejenis pakaian. Khamisah, khamilah sejenis pakaian. Ka'in sawan takas. Orang yang telah celaka, telah terbalik. Waidashika falan takas. Kalau dia tertusuk duri, iya, dia tidak akan bisa menghilangkan duri yang mengenai tubuhnya. Di akhir hadis Rasul SAW menyatakan, kenapa dikatakan sebagai budak dunia? In radhiya, in utiya, radhiya. Wa illam yu'ta, sahita. Yaitu mereka-mereka yang dia ketika beramal, ketika beramal, ketika beramal, dapat dunia, dia ridho, terus akhir beramal. Tapi ketika dia beramal soleh kemudian diuji, dengan kemiskinan, diuji dengan kefakiran, diuji dengan kekurangan, sakhita, dia murka. Iya, kepada Allah Subhanahu wa tidak menerima iya keadaan dirinya. Dia sudah rajin ibadah tapi kok ternyata karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa nabilah rahiman rahimakumullah. Yang pertama dari hadis ini menunjukkan tercelanya abdud dunia. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dan ini berita-berita selisih celaan. Tak insa ini celaka. Abdul Dinar. Celaka Abdul Dirham. Celaka Abdul Khamisah. Yang kedua Rasul SAW memisahkan orang-orang semisal ini keadaannya. Hamba-hamba dunia. Iya. Kalau dia punya masalah, sulit untuk keluar dari permasalahan. Ketika punya problem, dia tidak bisa Iya, keluar dari problematika yang dihadapi. Iya, ketika ada satu muskilah, musibah yang menimpanya, sulit dia untuk apa namanya mencari solusi dari apa sedang mengenai dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza syika Kalau terkena duri, dia sulit untuk mengeluarkan duri dari dirinya. Itulah diantaranya. Ketika punya masalah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sehingga susah dia untuk keluar. Berbeda dengan orang bertakwa Adapun orang yang dekat dengan Allah, orang-orang taat kepada Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan jadikan untuknya makhraja. Apa makhraj? Jalan keluar. Kedekatannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah, ketika ada satu masalah, satu problem, dia akan mudah mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Abdul Dunia, Abdul Dinar, Abdul Dirham semakin tenggelam ke dalam masalah, problem. Wa idasyika falan taqash. Iya, ketika terkena duri, dia sulit untuk bisa menghilangkan, mencabut duri tersebut dari dari dirinya. Khawfillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Demikian keadaan. Kita lihat di masyarakat kita. Iya, yang jauh dari apa namanya agama, yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Kena satu masalah, ternyata jatuh ke masalah berikutnya, ke berikutnya. Dia ngutang ke sini, akhirnya ngutang ke bank, ke bank harus bayar bunga, ke sana lagi, akhirnya semuanya habis. Saya pernah dengar ngobrol-obrolan orang di mobil pernah naik mobil satu waktu, iya, sampai dia mengeluh, gaji saya ini, gaji saya kata dia, itu untuk membayar bunga bank aja nggak cukup gajinya. Jadi gimana utangnya? Untuk bunganya itu gaji nggak cukup. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma akhtar rajul min riba illa akhiruhu killah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu Tidaklah seorang banyak melakukan transaksi riba, ya kecuali akhirnya dia akan sedikit akan bangkrut. Iya, mungkin di awal di masa matematis kayak menguntungkan. Iya, tapi nanti suatu hari nanti iya akan bangkrut. Seorang yang taat, seorang dekat dengan orang saleh. Iya, ketika ada satu masalah datang kepada seorang alim, datang kepada seorang yang saleh, minta bimbingan, minta, minta nasihat, Iya, dirinya tentram dan dia akan mendapatkan jalan keluar. Dan itu ya pengakuan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Kuntu dulu aku kata beliau, setiap kalau ada masalah, setiap datang muskilah, problem, aku datang kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Aku datang kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu bisa menjelaskan kepadaku masalah muskilah tersebut dan kentram hati ketika mendapatkan penjelasan dari beliau. Seorang yang taat dekat dengan orang-orang baik demikian keadaannya. Berbedain dengan abdul dunia. Iya, yang kata Rasulullah SAW. wa falan Maka ikhwan fillah rahimah rahimahumullah. Yang ketiga, jangan sampai dunia dijadikan tolak ukur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti mereka merakin abdul dinar, abdul dirham. Kalau ibadah mendapatkan harta, senang, semangat. Tapi ketika ibadah taat kepada Allah kemudian diuji dengan kekurangan, akhirnya mundur, akhirnya murka, akhirnya tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala Syarabi hafizahullah taala kata beliau, "Fa idza kana al-'abdu 'abdan lid-dinar" wa dirham wa 'abdan fabi sal 'abdu. Kalau seorang hamba sudah menjadi budak-budak dinar, sudah menjadi budak dirham, sudah menjadi budak dunia, hamba dunia, maka ini adalah hamba yang paling jelek. Ya sehingga semua ukuran dia adalah dunia. Qala wa idza istakhdamaha wa sakharaha wa ja'alaha markaban misal hammam tapi kalau dia jadikan dunia iya sebagai markab apa tadi markab kendaraan matiyah tadi kendaraan tunggangan. Misal hammam, apa hammam? Apa hammam? Hammam. Seperti hammam, apa hammam? Itu hammam. Kamar mandi. Iya. Maksudnya apa? ya Yastakhdimuhu hajatihi. Dia gunakan semata-mata ketika ada hajat. Fani'mal abdu maka inilah hamba yang terbaik. Sebaik-baik hamba ada seorang hamba yang menjadikan dunia hanya sebagai markab, sebagai kendaraan, sebagai alat untuk dia sampai ke negeri akhirat, mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Qala kata Syarabi hafizahullah taala, ini orang seperti ini, hamba yang seperti ini yang menjadikan dunia sebagai kendaraan yang untuk sampai ke negeri akhirat seperti apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmal mal as-salih lirrajulis salih sebaik-baik harta itu adalah harta yang baik, harta yang halal yang ada di tangan seorang yang soleh. Itu. Sebaik-baik harta adalah harta yang baik, yang halal, yang ada di tangan seorang yang soleh. Ia digunakan untuk ketaatan kepada Allah, digunakan untuk membantu sesamanya, ia digunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala kata rahimahullahu taala Lakin Hada Indah salih la budda an yudrika khissatad dunya wa haqaratah. Tapi tetap kata beliau <clears throat> orang soleh ini harus dia mengetahui akan rendahnya dunia, kerendahan dunia wala yang yanzuru ilaiha bimillaril ijlal wal ikbar jangan sampai seorang saleh ini kemudian memandang dunia dan pemandangan wah memuliakan dunia wala yata wala yatakalabu alaih jangan takalab itu bersaing adu sikut iya dengan alasan kan sebaik-baik dunia itu di tangan orang soleh saya soleh ini akhirnya kita lomba-lomba saling sikut cari dunia. Ini nggak benar. Iya, takaraba itu saling itulah kurang lebih bahasa kitanya demikian. Bersaing, saling sikut, saling ngalahkan, saling jatuhkan. Lalu bagaimana caranya orang soleh untuk mendapatkan tadi nikmat saleh li rajul saleh? Iya caranya kata beliau yatlubul halal min wujuhihi al-masru'ah dia cari harta yang halal dengan cara-cara yang disyariatkan. Minat tijarah dagang awiz ziraah apa ziraah bertani cocok tanam awil mudarabat apa nah, kerjasama tapi sering kita bilang ke teman-teman hati-hati banyak ya terjadi motorobah itu akhirnya menjadi motorobah yang lain. Motorobah itu asal katanya dalam istilah buyu kita buyu itu artinya kerjasama. Banyak banyak macamnya. diantaranya satu komodal kemudian dia ngasih ke apa namanya seorang untuk mengolah ya untuk menjalankan bisnisnya entah apa jualan atau bisnis apa itu mudharabah dan banyak bentuk bentuknya ya banyak terjadi iya mudharabah menjadi mudharabah itu mudharabah yang kedua mudharabah jadi mudharabah mudharabah yang kedua apa saling pukul hmm, dia dorobah ya ribu mudharabah iya nggak terima yang ini kamu khianat kamu kamu nggak jujur kamu akhirnya ribut iya mudharabah harus benar-benar iya dalam melakukan mudharabah kita harus benar-benar dengan perjanjian-perjanjian yang detail. Ya, jangan sampai maunya membantu teman, ya maunya kita bisa ibadah dengan tenang. Iya, tapi ternyata teman yang kita ajak bah kemudian tidak amanah. Nah, terjadi malah akhirnya ketersinggungan. Akhirnya kemudian yang terjadi ya pertikaian dan seterusnya. Ini sekedar nasihat ada satu tempat seperti ini. Satu punya modal, yang satu katanya punya kemampuan apa namanya ternak ayam. Dalam keadaan tidak jelas. Ini kalau ayam ini nanti misalnya mati, itu tanggung jawab siapa? Ya. Harusnya kerinci. Kalau ayam ini mati karena sebab kelalaian pengolah, pengelola tanggung jawab dia. Tapi kalau mati dengan sebab mungkin hama atau penyakit, ya itu kita tanggung jawab bersama. Gitu kan? Ini ternyata kemudian pada mati ribut. Artinya dari motor bahaya jadi adu pukul. Ya, iya. Alhasil intinya yang pertama seorang yang saleh tetap dia harus ikhwan fillah rahiman rahimakumullah sekali lagi tahu akan hissat dunia wa Tahu akan kehinaan dunia Jangan melihat dunia dengan pandangan wah, memuliakan dunia. Iya. Subhanallah. kejelasan para ulama kita ikhwani fillah rahiman rahimakumullah banyak di ataskan fitnah yang menguji para talabatul ilmi adalah ini dunia. Iya, ketika masih di majlis-majlis masyayikh, di majlis-majlis para ulama, alhamdulillah Iya, menerima apa adanya. Iya, bisa zuhud, bisa qanaah. Tapi kemudian ketika sudah mulai dijadikan pengajar, dipanggil ke sana kemari, ternyata melihat, oh, ternyata banyak hotel. Ya. Oh, ternyata akhirnya kemudian mulai saya nggak mau ke sana kecuali dengan nginep di hotel situ. Jadi itu terjadi. Iya, saya mau tidak mau ke sana kecuali dengan transfer dulu sekian baru berangkat. Itu terjadi. Yang cerita Syekh Abdullah Bukhari, hafizahullah taala. Iya, mereka hizbiyin seperti itu keadaan. Akhirnya dikit-dikit terjerembab dengan iya, iya hatorat atau yang lainnya dari yayasan-yayasan hizbiyah. Yang kedua, setelah dia tahu memahami, meyakini akan kisah dunia, hinanya dunia. Iya, dia hanya gunakan untuk menjadikannya sebagai kendaraan mencapai akhirat. Yang kedua, kata beliau, jangan dia ya yatakalab, jangan dia bersaing siku sikutan berseteru dengan yang lain untuk mencari dunia. Iya. Bertikai dengan yang lain untuk mencari dunia. Dan yang ketiga, caranya adalah dengan cara melakukan cara-cara yang disyariatkan ia berdagang, bercocok tanam, bekerja sama mudharabah, wa ma syakara dzalik dan semisalnya. Wa hadzal kasbu mahmud. Inilah bentuk-bentuk usaha yang terpuji. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'alakumul arda dalula, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur." Kata beliau, Amar Allahu bitabil halal. Allah merintahkan dalam ayat ini untuk kita mencari yang halal. Fajtanibil haram. bil riba. bil rishwah. Maka jauhi, jauhi yang haram. Jauhi riba, jauhi riswah, riswah. Apa riswah? Suap. Suap. Ar-rasi wal murtasi finnar. Yang menyuap dan disuap di neraka itu. Jauhi. Cari yang halal. Jauhi yang haram. Qalibillah rahiman rahimakumullah. Mungkin kita sedikit ke masalah fikih. Enggak apa-apa insyaallah haram itu ada dua. Haram lidati karena zatnya ini haram. Khomer iya daging babi apalagi ya khomer ya haram haram haram lidati. Ada haram likasbi, Ada haram karena usahanya, cara untuk mendapatkannya. Di dalam kitabul buyu ikhwan billah rahiman rahimakumullah akan kita dapatkan uqud iya akad transaksi yang haram itu yang sekian banyak kembalinya ketiga masalah. Kembali ketiga masalah. Yang pertama yang tadi gue sebutkan adalah ketika satu transaksi tersebut ada padanya terkotori oleh unsur riba. Transaksi apapun ketika terkena, terkotori ada padanya unsur riba maka haram. Ya entah riba-riba macam-macam, ada riba fadl riba nasia dan macam-macam. Pokoknya kalau sampai ada riba, ini haram. Yang kedua, ya fillah rahiman rahimakumullah, kalau ada unsur jahalah wal gharar. Jahalah dari jahal, ketidaktahuan. Goror itu ini seorang yang terjun ke situ nggak tahu dia akan untung apa rugi. Jahalah. Kalau dalam istilah kita sering apa? Beli kucing dalam karung. Ini saya jual kucing nih, misal. Berapa duit? 100 ribu. Tapi jangan dibuka ya. Ini kucingnya kucing garam. <laughs> Iya, kucing hitam atau kucing putih, kucing nggak tahu jelas beli kucing. Atau goror, nggak jelas dia akan untung atau rugi. Dia akan dapat untung atau rugi. Iya. Dia punya apa namanya burung yang sedang terbang misalnya. Saya jual nih burung bagus sekali. Suaranya bagus. Harga asal satu juta. Gak apa-apa dah sini beli, beli 200 Beli. Tapi gak tahu nih burung bisa ditangkap apa enggak. Kalau bisa ditangkap dia untung. Kalau enggak dia rugi 200 ribu. Jahal wal karam. Yang ketiga, rahimakumullah, kalau sampai ada unsur al-ghish wal khida' ada unsur penipuan. Iya, menipu, melabui yang lain. Man ghashana falaysa minna. Iya, menipu. Di antara bentuk penipuan yang banyak zaman sekarang, yang fillah rahiman rahimakumullah adalah ini uh, eh, jual beli dengan apa ya bentuk iklan-iklannya bombastis. Kalau di kita, ya, ya mungkin jam tangan, jam tangan sebetulnya jam tangan uh, eh, najas saya ingat. Najash. Di antara jual beli yang mengandung unsur penipu adalah jual beli Najash. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wala tanajashu. Najash ini banyak modelnya. Di antara bentuk model najash ya biasanya di sebagian tempat ya dia punya beberapa orang teman ya dia jualan barang. Iya, ketika mulai ada orang datang, temennya sekongkol temen ini. Tanya, ini berapa barang ini? Oh, dia bilang 100 ribu. Kata temennya ini. 50 ya? Oh nggak bisa bang. Bisa. Akhirnya sepakatlah. Sepertinya, lo akhirnya udah 90 ribu aja lah. 90 ribu. Apa maksud dia? Agar barang temen ini naik harganya. Orang yang datang ngelihat tawar menawar keduanya ngelihat uh, 90 ribu ya. Coba saya coba cobalah 80 ribu mau nggak? Padahal harga asal di 10 ribu. Harga asal 10 ribu. Tapi tawar menawar ini untuk ngelabu yang datang aja. Akhirnya 90 ribu. Datang dia bilang dapat 80 ribu kayak udah seneng. Wah, oh, 80 ribu. Padahal harga asal 10 ribu. Najas. Di antara bentuk najis ikhwani fillah rahimun rahimakumullah. Iya. Tadi yang saya bilang, iklan yang bombastis. Kalau di kita mungkin di daerah pinggiran Jakarta sana, misalnya perumahan, Iya, bebas banjir, lima menit dari jalan tol misal, bebas banjir yang depan doang, yang belakang bukan sawah-sawah. Lima menit ke tol itu mungkin tengah malam. Kalau siang macet bisa satu jam. Seperti itu. Barang-barang mungkin ini jam-jam yang apa namanya uh, anti air bisa dibawa buat terang. Padahal kemasukan air dikit aja langsung mati. Ini termasuk najas. Kembali ke masalah kita, kenapa ini bisa dilakukan orang-orang? Dia tidak takut najas, tidak takut makan yang haram. Ini kurangnya zuhud. Ini kurangnya zuhud. Di dunia sehingga apapun dia lakukan. Yang penting dapat dunia. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut yang haram. Mudah-mudahan ya khonafillah rahiman rahimakumullah bermanfaat. Saya tidak bisa lama-lama, kita istirahat dulu. Sekitar seberapa jam insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa barakallahu fiikum istirahat.